Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ini adalah halakah yang ke-8 Dari silsilah belajar Tauhid Berjudul Bertabarruk atau mencari barakah Kaum muslimin Barakah adalah banyaknya kebaikan dan langgengnya Allah SWT adalah zat yang berbarakah Artinya banyak kebaikannya Allah berfirman, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Dan Allah adalah zat yang memberikan keberkahan atau kebaikan kepada sebagian makhluknya. Sehingga makhluk tersebut menjadi makhluk yang berbarokah dan banyak kebaikannya. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang Allah letakkan bagi manusia untuk beribadah adalah yang ada di Mekah yang berbarokah dan petunjuk bagi seluruh alam. Ka'bah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan cara mendapatkan barokahnya kebaikannya adalah dengan melakukan ibadah di sana. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang berbarokah sesungguhnya kami memberikan peringatan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang berbarokah dan cara mendapatkan barokahnya dan juga kebaikannya adalah dengan melakukan ibadah di malam tersebut. Seorang ulama berbarokah dengan ilmunya dan juga dakwahnya. Cara mencari keberkahannya dan juga kebaikannya adalah dengan menimba ilmu dari ulama tersebut. Di sana ada barokah yang sifatnya zatiyah, yaitu zatnya berbarokah, di mana barokah seperti ini bisa berpindah. Barokah jenis ini hanya Allah berikan kepada para nabi dan juga rasul. Oleh karena itu, dahulu para sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bertabarruk dengan bekas air wudhu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, rambut beliau, keringat beliau dan lain-lain. Sepeninggal beliau sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak melakukan hal ini kepada Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lain dan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah kekhususan para nabi dan juga para rasul. Meminta barokah hanya kepada Allah dan dengan cara yang disyariatkan. Adapun meminta barokah dari Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan seperti dengan mengusap dinding masjid tertentu atau mengambil tanah kuburan tertentu dan lain-lain, maka ini termasuk dalam syirik kecil. Semoga Allah SWT memberkahi kita dan keluarga kita. Inilah halakah yang ke-8 dan sampai berjumpa kembali pada halakah yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai.